Ada pertanyaan bagaimana usaha dan ikhtiar bisa didengar ini atau kalah dengan hujan. Bagaimana usaha dan ikhtiar kita yang sudah terlanjur terlilit hutang yang banyak? Bagaimana apa ada doa-doanya untuk dapat melunasi hutang? Karena sudah terlanjur, karena takut itu adalah riba mohon sarannya. Nah, kalau fikum. Pertama bahwa hukum hutang piutang itu asalnya diperbolehkan. Diperbolehkan. Barakallahu fikum. Bab muamalah, bab muamalah. Namanya manusia, imma dia kadang sebagai yang menghutangi, atau diistilahkan apa? Piutang ya. Dia yang sebagai pihak yang menghutangi atau yang berhutang atau yang berhutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, rahimahumullahum ra'an, rahimahumwahum ra'an. Allah merahmati seorang samhan idha qala wa samhan idha qudi alaih. Ukama qala alaihi salatu Allah merahmati Allah merahmati seorang jika posisinya dia sebagai yang menghutangi itu memudahkan memudahkan bermakna jika seorang dalam kondisi berhutang kepadanya kemudian telah jatuh tempo betul-betul belum punya kemampuan maka diberikan apa penundaan diberikan penundaan Baik. Sebaliknya, bagi yang berhutang juga memudahkan memudahkan bagi yang menghutangi. Apa artinya? Jika seorang dalam kondisi berhutang meniatkan mengembalikan Allah Azza wa Jalla akan memudahkannya. Meniat berniat bahwa meminjam kepada saudaranya untuk berusaha dikembalikan Allah akan memberikan taufik. Allah akan memberikan taufik. Diberikan kemudahan. Bahwa Allah merahmati seorang jika dia posisinya sebagai yang berhutang, memudahkan. Seandainya belum ada, sampaikan, mohon maaf. Betul-betul dalam waktu yang memang kemarin saya mengira dapat mengembalikan, ini masih meleset. Boleh, saya diberi waktu, ditunda lagi pembayarannya. Kan menyenangkan. Jangan barakallahu fikum meninggalkan nomor dihubungi kok nggak pernah apa? diangkat. Padahal belum tentu orang yang dalam kondisi mau apa menghutangi tadi mau nelpon ini sudah jatuh temponya belum tentu. Bisa saja kan kemudian seorang akan mengatakan gimana kabar keluarganya baik-baik, ada yang bisa saya bantu, kan menyenangkan. Ya tidak. Wal pada sebagian berhilah ngasih nomor nomornya kartu baru. Setelah itu nggak dipakai. Iya. Hilang. baik Hutang, piutang sesuatu yang biasa, yang wajar. Namanya kebutuhan manusia. Namanya kebutuhan manusia. Fabarakallahu Demikian pula Nabi SAW dalam eh, doanya ataupun wiridnya. Mudah-mudahan yaitu terhindar dari apa? Ghalabadid dain. Terlilit dari hutang. Terlilit daripada hutang. Nah. Karena itulah di masa-masa pemerintahan Islam seorang yang nampak dalam kondisi memang dengan hutang yang ada padanya terbebani diambilkan daripada zakat mal atau baitul muslimin, baitul mal dibantu. Karena mereka orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam uh, barakallahu fikum dalam hadis baik terkait dengan innallaha fi auni al abdi maka al abdu fi auni akhi Allah akan memberikan pertolongan kepada saudaranya selama saudara itu memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Man karroba kurbatan allah kurbatan atau Allah kurbatan al qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan yang ada pada saudaranya akan dilepaskan kesulitan oleh Allah kelak di hari kiamat. Fabarakallahu fikum seorang yang memberi hutang atau seorang yang berhutang tentunya keduanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selama keduanya memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan. Nah. Baik Allah alam ini ada sebagian ikhwan yang memaparkan tentang sebuah ru'yah yaitu mimpinya bahwa pernah bertemu dengan Nabi kemudian menggunakan jubah hitam di belakangnya ada sahabat-sahabat, lalu e, banyak sekali yang mengenakan sorban putih. Seraya melantunkan tola'al. Apa tola'al badru alaina ini? <laughs> tola'al. E, disebutkan dalam kitab Al-Barjanji barakallahu fikum. Mungkin sebagian paham tentang kitab Al-Barjanji. E, dikisahkan tentang seorang yang diberkahi itu karena memang membaca al-berjanji di hari itu. Diberkahi oleh Nabi SAW. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi SAW. Allah alam tentang hal seperti ini. Eh, Nabi SAW tentunya mengajarkan kepada perkara yang hak. Perkara yang hak. Baik. Adapun perkara-perkara yang tentunya di situ seperti bikinan manusia. Kitab itu kan muncul baru-baru saja. Kitab itu muncul baru-baru saja. Nah, <clears throat> ada sebagian yang mengatakan e, mengumpulkan para penyair-penyair yang memuji tentang Nabi. Tapi kita kenal di dalamnya ada pujian-pujian yang berlebihan. Pujian-pujian yang berlebihan. Seperti istri silakan selawat badar, selawat naria, Yang mengandung kepada perkara melebih-lebihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan la tatruni kama atrat atratin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan melebih-lebihkan aku seperti orang-orang Nasara melebihkan Isa bin Maryam. Melebihkan Isa ibn Maryam. Wallahu alam. Dan eh, barakallahu fikum Ru'ya artinya seorang ketika dikatakan melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya Dilihat daripada kesehariannya. Dilihat daripada kesehariannya. Hal itu membawa petunjuk, membawa kebaikan. Jangan sampai dimaknai kepada seorang tertipu dan terpedaya. Nah, dan hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak bisa diserupai oleh apa? Oleh apapun. Nah, baik. Saya kira demikian eh, pertemuan kita pada kesempatan uh, siang dan sore kali ini atau sore kali ini. Mudah-mudahan beberapa poin atau perkara yang telah kita sampaikan memberi manfaat kepada kita semua dan ada kurangnya mohon maaf. Kembali mengingatkan bahwa dalam beragama kita dituntut untuk terus mempelajari dan berguru kepada eh, orang-orang eh, yang kita kenal, kita percayai, tidak bermakna kepada siapapun yang penting dia ahli membidangi tidak. Karena dalam hal periwayatan di zaman dahulu para ulama mempersyaratkan. Di zaman dahulu Para ulama mempersyaratkan para periwayat hadis, para penyampai sabda-sabda Nabi itu di antara persyaratannya kan yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dikatakan oleh Imam Al-Biquni bahwa periwayat hadis itu diriwayatkan oleh seorang yang adlun. Ketakwaannya, kepribadiannya meliputi bahwa dia bukan orang yang fasik. Dia nampak Para fikum, peribadahannya, ketakwaannya dan juga kepribadiannya, kesehariannya. Dari sisi pakaian, sopan santunnya nampak. Disebutkan bahwa seandainya ada rawi yang tidak dikenal sholat berjamaah, dia sholat tapi di rumah misalnya, tidak diketahui sholat berjamaah di masjid, turaddu riwayatuh, ditolak riwayatnya tidak dilihat sholat berjamaah di masjid, ditolak riwayatnya. Demikian pula dalam hal adalah termasuk syuhud atau seorang menjadi saksi. Kan banyak eh, sekitar muamalah yang ada pada kaum muslimin membutuhkan saksi, jual beli, kadang membutuhkan saksi kan begitu. Pernikahan membutuhkan saksi, para kalafikum. Eh, pelontaran ataupun menuduh sesuatu yang sifatnya kecil membutuhkan saksi. Nah, termasuk seorang yang tidak diterima saksinya itu kalau tidak menampakkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Nah sekarang kadang kita bermudah-mudah. Jangankan sholat berjamaah, sholat saja kadang tidak. Tapi demikian. Siapa yang pintar berbicara, siapa yang punya posisi kadang lebih dijadikan sebagai saksi dalam sebuah perkara. Karena sesungguhnya urusan saksi ialah urusan apa? Urusan perkara tentang halal dan haramnya, boleh dan tidaknya. Dan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin seperti ini para fikum akan dilanggar kalau orang-orang yang ketakwaannya, ibadahnya, demikian pula budi pekerti dan seterusnya itu ada padanya akan menyimpangkan demikian. Waalaikumsalam. fikum. Eh, oleh karena itu eh, dalam hal kita belajar demikian pula kita ketika menimba ilmu bukan kemudian seorang eh, semangat semata-mata mencari ilmu tetapi merujuk kembali mempelajari ilmu dari sumbernya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha upaya kita yang dengan itu ilmu tersebut menjadi bimbingan kita dalam keseharian muamalah kita.